Yang sakit sembuh penyakitnya. Terutama yang mau berangkat ke tanah suci, yang mau haji, yang mau umroh gabul semua. Bibaraka Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi. InsyaAllah semua kita semua barakah insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati orang tua kita semua, guru kita. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi semoga Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat kepada beliau dan keberkahan untuk keluarga besar beliau, wabil khusus kepada guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, sehat wal afiat untuk beliau bisa senantiasa mengajarkan kita semua di tempat yang barokah ini juga dari kedua cucu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi yang hadir yaitu Al-Habib Jindan, Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan. Semoga Allah memberikan berkah barokah yang besar untuk beliau-beliau dan juga kepada para habaib dzurriah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hafizahumullah para alim ulama Mohon maaf jika saya tidak sebutkan namanya satu persatu Tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya Kepada seluruh para hadirin Mohon maaf banyak yang hadir mungkin yang lebih berilmu dibanding saya, yang mungkin duduk di sana, duduk di sana dari ketawaduannya. Saya mohon maaf atas segala kehilafannya. Insya Allah pada pagi hari ini kita semangat. Insya Allah kita lebih cinta lagi kepada Allah, lebih cinta lagi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang hidup para hadirin. Kalau penghasilannya belum 5 juta, dia ngomong sama Allah. Ya Allah, kalau penghasilan 5 juta sebulan kayaknya hidup udah mulai aman nih. Betul nggak? Karena dia belum 5 juta. Kalau 5 juta kayaknya hidup udah mulai aman nih. Udah bisa ngontrak, udah bisa beli motor, bukan begitu? Akhirnya kalau belum 5 juta berarti hidupnya belum seneng. Begitu suatu saat Allah kasih penghasilannya 5 juta sebulan, naik lagi itu harapan. Karena motornya ganti baru. Karena rumah ngontraknya lebih gede lagi. Dia ngomong sama Allah, "Ya Allah, kalau sekiranya 10 juta aja kayaknya mulai tenang nih hidup." Ada nggak di sini orang yang begitu kira-kira? Mana dia orang itu? Kalau udah 10 juta dia mulai lagi ngomong, "Ya Allah, kalau 30 aja." Nah, kegedean lagi. Karena dia pengen mulai beli mobil, saudara-saudara. Kita dengan sifat seperti ini nggak akan pernah menemukan kebahagiaan. Karena yang jamin kebahagiaan bukan ini saudara-saudara. Ini apa ini? Ini jari saudara-saudara. Ini kayaknya nggak makan pagi ini. Jari dibilang fulus. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata kalau kita berpikir kebahagiaan ditentukan dari penghasilan, kita salah. Ternyata kebahagiaan itu ditentukan dari mana? Mustinya kita bercita-cita kalau saya bisa mencintai Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya pasti saya menemukan kebahagiaan itu. Jadi itu target kita saudara-saudara. Kita ingin mencari cinta Allah dan nabinya Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu tidak panjang, banyak habaib, banyak kiai di sini, saya ingin menyampaikan bahwa sekarang kita sudah masuk alhamdulillah di bulan Rabiul Awal. Saya pernah dengar dari guru-guru di Tarim Hadramut kalau bulan Rabiul Awal itu bercita-citalah. Kita soalnya malu kalau udah masuk di bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa kita nggak barang sekali deh kita mimpi kita ngeliat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur kita. Insya Allah semua yang hadir dapat anugerah bisa mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu cita-cita kita yang besar. Kita tidur tiap hari mimpinya itu-itu aja. Ada yang mimpi dikejar setan, ada yang mimpi dikejar utang. Ada nggak yang di sini begitu, saudara-saudara? Jangan nunjuk tangan, saudara. Kita semua pengen mimpi Rasulullah dan itu sebaik-baiknya mimpi. Insya Allah Allah anugerahkan kita semua. Amin. Tentunya kita nanya dong sama ulama, nanya sama guru, guru gimana caranya bisa mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah lihat salah seorang guru yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri hafizahullah. Kalau Anda buka internet, buka YouTube, banyak itu tausiah-tausiah beliau. Beliau adalah salah seorang murid dari Al-Habib Umar bin Hafid hafizahullah. Beliau waktu ditanya gimana caranya bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab insyaallah, insyaallah tepat apa yang saya sampaikan. Ada empat kata beliau caranya. Ini insya Allah apal semua ya. Ini kelasnya Imam Syafi'i semua nih. Ngaji nggak pakai tulisan kita ya. Insya Allah hafal semua insya Allah. Kalau mau hafal caranya gimana? Langsung diamalin. Ya. Insya. Yang pertama. nggak bisa ditawar-tawar lagi. Orang yang mau mimpi Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam, minas salati wassalami ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbanyaklah kalian semua bersalawat dan salam untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saya pernah dengar kisah dari Al Habib Umar bin Hafid hafizahullah beliau mengatakan ada seorang wanita tiga hari terserang sakit meriang akhirnya ditanya sama suaminya Kenapa engkau sakit? Kok diperiksa nggak ada penyakitnya? Dibawa ke dokter nggak ada penyakitnya? Kata wanita ini yang sebagai istri daripada seseorang penanya itu, dia katakan sudah tiga hari ini aku tidak bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, insya Allah ibu-ibu di sini ada yang begitu. Sudah tiga hari ini aku tidak bermimpi Rasulullah. Suaminya kaget berarti tiap malam kamu mimpi Nabi. Betul, Alhamdulillah. Bagaimana caranya kamu bisa bermimpi Rasulullah? Apa amalanmu? Dijawab sama wanita itu, tidak berlaru satu hari pun. Melainkan di hari itu aku 15 ribu kali bersalawat untuk Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Kita sepakat semua. Kalau pengen dekat sama Nabi, perbanyak salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Turmudhi, يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة Orang yang paling dekat secara khusus. Ada juga yang mengartikan orang yang wajib mendapatkan syafaatku kata Nabi di yaumul qiyamah adalah yang banyak paling banyak di antara mereka bersalawat kepadaku. Kita semua ini sebenarnya lagi lomba-lomba pengen deket-deketan sama Nabi. Maka perbanyaklah salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi. Yang kedua, al-ittiba' bih. Al-iqtida' bih. Kita kerjain. Kita ikutin. Apa yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat sekalian. Ada satu kisah namanya Al Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma manhu huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa termasuk sahabat Nabi termasuk ahlul bait beliau adalah putra dari Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhum ketahuilah bahwasannya Al-Imam Abdullah ibn Abbas sekali waktu pernah masuk masjid untuk mengajar dari mulai awal sampai akhir nggak bisa ngajar para hadirin. Kenapa? Karena beliau menangis. Mata pelajaran sudah selesai, jam pelajaran sudah selesai, tapi tangis belum selesai. Sehingga muridnya bertanya, Mayub ya Imam, apa yang menyebabkan kau menangis?" Beliau katakan, "Asabani musibah, aku terkena musibah." Musibah apa ya Imam? tadi aku masuk masjid, kaki kiri apa kaki kanan ya? Nangis satu jam mata pelajaran, urusan masuk masjid lupa. Kalau kita bukan lagi lupa, lupe. Ini beda nih, antara lupa sama lupe. Antara susah sama susah. Kalau susah biasa, kalau udah susah gimana? Wah nyungsuk. Ini bahasa-bahasa intelektual nih gitu. Para hadirin dan hadirat sekalian, dia lupa. Tidak bisa ngajar, nangis. Ya imam, itu kan sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak dosa. Tapi apa kata Imam Abdullah ibn Abbas? Bukan masalah di situ. Berarti waktu aku masuk masjid, di hatiku tidak ada nama Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah lewat kisah ini tergerak hati kita untuk mau menjadi pengikut setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-khidmah li ummatih. Kita mesti khidmat sama umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khidmat yang terbesar untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak yang belum mau sholat gimana caranya mau sholat. Ajak yang belum cinta kepada habaib, kepada ulama untuk cinta kepada para habaib, keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada ulama, pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada umat Islam, yaitu umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak yang belum mau sholat malam, mau sholat malam. Ajak yang belum mau baca Quran, mau baca Quran. Ajak yang belum mengamalkan sunnah Nabi, mau mengamalkan sunnah Nabi. Yang terakhir, ah ini beres dah. Yang pertama tadi apa? Salawat. Ingat ya. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Ngikutin Nabi. Sunnah-sunnahnya diamalin. Yang ketiga apa? Khidmat kepada umatnya Rasulullah. Yang susah kita bantu, yang lagi sesat kita ajak ke jalan yang lurus. Setuju? Sekarang tinggal yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, aneh pakai cerita. Bukan lagi cerita, cerita. Beda tuh. Kalau cerita biasa, ini cerita nih. Ada satu murid datang ke gurunya. Ini penutupan tausiah saya. Masih banyak habaib kiai yang lain. Insya Allah suatu saat saya bisa datang lagi ke sini Allah takdirkan. Para hadirin, ini majelis berkah. Jangan pernah ditinggalin. Kita mesti wasiatin terus anak keturunan kita untuk cinta pada majelis taklim kuitang ini yang didirikan oleh Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsi, salah satu keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang terbaik di antara kita. Masya Allah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini yang keberapa ini? Keempat. Keempat pakai apa tadi? Cerita. Pakai cerita ini. Ada satu datang ke gurunya. Guru, ane mau dong mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata gurunya, "Ah, itu mah gampang dah." Itu jawabannya gampang. Gimana, guru? Sebelum tidur sebelum tidur 500 kali ente salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 500 guru. Berat banget. Ente mau mimpi Nabi gak? Ya dah, aneh kerjain dah. Berapa kali dia salawat? 500. Dapat Jumat berikutnya udah satu pekan nih. Nggak mimpi juga saudara-saudari. Dia nanya lagi sama gurunya. Guru, saya sudah baca salawat sebelum tidur 500 kali. Saya belum mimpi juga. Kata gurunya, wah ini ada yang nggak beres ini. Udah begini aja dah. Seribu sebelum tidur dinaikin para Waduh, 500 aja berat, dinaikin jadi 1000. Mau mimpi Nabi nggak? Ya dah, mau dah. Ya dah. Jalan udah satu pekan, satu pekan. Sejumat berikutnya dia datang lagi ke gurunya. Guru, ini gimana nih? Ini anak udah ngamalin seribu sebelum tidur. Belum mimpi juga kok. Kata gurunya, gimana kalau dua ribu? Wah, ini kayaknya percobaan nih anak ini katanya. Kata muridnya ini kayaknya percobaan. Guru kali ini aneh nyerah deh. Seribu aja udah berat. Kira-kira guru mohon maaf. Ada nggak cara lain? Ini aneh udah udah udah sekian nih, udah mampunya sekian nih. Maksimal, aneh aneh kemampuannya segini. Ada nggak cara lain? Gurunya diam. Mau cara lain? Ada. Caranya gini, nanti malam ente makan malamnya di rumah aneh. Makan malamnya di rumah aneh. Tidur di kamar yang aneh siapin. Ente insya Allah mimpi Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Mana salawatnya? Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ini murid? Kenapa enggak dari dulu cara yang begini? Makan malam di rumah, tidur di kamar yang disiapin guru, kenapa enggak dulu cara begini? Ya kan aneh mau coba dulu cara yang begitu, kata guru. Udah, dia datang malam karena mau makan di rumah guru pastinya enak nih, bukan begitu? Makan di rumah Habib pasti ada kebuli nih. Nah, makan di rumah kita pasti ada minimal apa? Minimal apa? Kalau makan di rumah orang Betawi minimal ada apa? Ada nasi uduk wabihun minimal. Jadi para hadirin akhirnya <laughs> sampai di mana tadi? Dia udah selesai nasi uduk udah selesai. Dia datang para hadirin dan hadirat sekalian. Dia datang ke tempat gurunya. Malam-malam dia datang, dia kosongin perutnya. Pasti makanannya enak nih. Pasti makanannya enak. Begitu dia masuk, tahu gurunya nyediain apa? Lahom. Ini kejadian di Hadromo, tahu lahom nggak? Lahom itu ikan diambil dari laut, dikeringin, di, ah, ikan asin. Udah repot banget. Tuh. Karena saya ingat ada cerita orang Indonesia pertama kali ke Hadromut nggak paham bahasa Lahom. Dia bingung apa itu ikan asin bahasanya. Ikan cucut asin apa itu bahasanya. Dia lupa. Dia karang pakai bahasa Indonesia. Sama mut min zaman katanya. Ikan yang matinya dari dulu mana dia. Mohon. <laughs> Habis dia pusing Lahom dia kagak tahu. Para hadirin singkat kisah disediain nih Lahom. Selalu ala Nabi. Disediain ini lahom. Kata gurunya makan. Nggak pakai nasi ini guru, makan. Nggak pakai roti ini guru. Kalau di sana disediainnya roti bukan roti, beda. Antara roti ame roti. Kalau roti biasa yang dijual. Ini roti dari gandum. Kalau kering ditimpuk pingsan gitu ya. Ini roti Ya. Jadi kelanjutannya gimana? Kelanjutannya dia disediain lahom. Masya Allah. Makan sepiring lahom. Asin. Masya Allah. Habis selesai itu lahom. Dia mau minum. Orang kan kalau habis makan yang asin kan seret banget tuh. Dia mau minum. Guru, saya mau minum. Kagak boleh minum. Mau mimpi Nabi nggak? Waduh, cara apa lagi nih? Ini ada kitabnya guru. Diam. Mau mimpi Nabi nggak? Waduh, Wah ini cara ini kayaknya nggak bener nih. Jangan ngomong nggak bener. Sekarang mau mimpi Nabi nggak? Mau. Ya udah tidur. Habis makanlah, kom. kagak boleh minum, suruh tidur. Astagfirullahaladzim. Dia lagi bingung di dalam. Dia pakai kitab apa ini guru? Akhirnya dia masuk. Dia masuk kamar dikunciin para hadirin dan hadirat sekalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dia tahan karena dia mau mimpi Nabi. Udah diikutin deh, dia nih malam nih. Kalau nggak mimpi juga, aneh berhenti jadi muridnya kelar udah urusan. Dia tidur tuh malam. Jam 12 dia ketok-ketok para hadirin hadirat. Guru, aneh udah nggak kuat. Tenggorokan aneh sakit. Nggak mimpi nggak apa-apa deh guru. Yang penting selamatin nyawa aneh. Kata gurunya kagak bisa. Ini sudah masuk. Bentar lagi insya Allah mimpi. Sama gurunya nggak dibukain. Akhirnya terpaksa mau kagak mau. Namanya makin malam sendirian dalam kamar. Tidur juga dia. Masya Allah. Begitu mau deket subuh gurunya buka pintu. Gurunya deketin. Ini tidur enak banget senyum-senyum. Kayak orang lagi senyum gitu. Dibangunin sama gurunya. Pak! Begitu dibangunin matinya melotot. Mulai sekarang guru aneh berhenti jadi murid ente. Astagfirullahaladzim. Mimpi apa ente? Ane lihat ente senyum-senyum. Kayaknya ente ketemu Nabi nih. Deh, deh guru deh. Enggak, enggak. Aneh guru masih banyak yang lain ya. Ente udah selesai deh. ampe di sini finish udah. Aneh mohon maaf lahir batin. Ane mau cari guru yang benar. Loh, kenapa emang? Ente mimpi apa? Gini guru. Guru kan gak ngasih aneh air kan. Aneh tidur kebawa mimpi guru. Aneh tahu nggak mimpinya di mana? Aneh jalan di padang pasir. Guru nyiksa banget guru. Aneh jalan di padang pasir. Panas. Mulut aneh kering. Tenggorokan aneh udah nggak kuat. Tiba-tiba guru udah jalan lame. Aneh lihat di depan aneh ada sungai. Airnya jernih banget. Aneh lari mau minum tuh air. Guru lagi pakai bangunin. Jadi belum jalan. Masya Allah, tabarakallah. Kata gurunya mimpi yang indah sekali. Selalu ala Nabi Muhammad. Guru, ya Allah udah selesai. Ana udah gak mau jadi murid ente. Tadul, sebentar. Sebelum ente bubar jadi murid Ana, Ana mau terjemahin tuh mimpi boleh? Boleh. Sebelum tidur yang ente bayangkan apa? Yang sebelum tidur yang ente bayangkan apa? Yang ente ingin dapati apa? yang ente butuhkan apa? Mimpinya ketemu. Kayak begitu dong. Sebelum tidur, rindu sama Nabi, cinta sama Nabi, pengen ketemu Nabi, sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah mimpinya ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada empat. Yang pertama apa? Salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikutin ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, khidmat kepada umat Nabi. Nolongin umat Nabi, bantu yang susah, kalau yang lagi sesat, ajarin untuk masuk kepada jalan yang lurus. Yang keempat, asyauq liliqa'ih. Kita rindu, kita pengen berjumpa sama Nabi kita Muhammad SAW. Salawatnya yang hadir sebelum tidur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pejamin tu mata, bayangin indahnya ahlak Nabi, indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah takdirkan kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para habaib, para ulama, terutama guru-guru kami yang hadir di sini dan orang-orang saleh yang hadir dimanapun anda, para aulia yang hadir di sini, saya mohon maaf atas segala kehilafan. Semoga manfaat ini semua insyaallah Rabiul Awal kita semua mimpi Rasulullah. Amin. Dan bulan-bulan berikutnya dan sampai kita ketemu Nabi di yaumul qiyamah insyaallah. Barakallahu fina wa fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq wa akhukum fillah fikri tariq. Wa nastaudiukum Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.